بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita dengan waktu-waktu kehidupan kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah dan dalam rangka menaik ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan modal yang paling pokok dengan waktu yang kita miliki ini untuk menempuh suksesnya perjalanan kita menuju Allah adalah dengan hati kita. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbihi wa لا la bibadani ketahuilah bahwa seorang hamba itu dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hatinya dan dengan cita-cita yang kuat pada dirinya. La badani bukan dengan badan dia. Artinya, teman sekalian, yang paling sukses menempuh perjalanan hingga mencapai derajat tertinggi di sisi Allah orang yang paling bersih hatinya, yang paling sehat hatinya sehingga akan bisa menempuh perjalanan dan menaiki tangga-tangga hingga mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara menjadikan hati kita memiliki semangat yang tinggi, harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. yang sebagaimana juga perkataan Al-Imam Ibn Qayyim yang sering kita ulang-ulang bahwa kesempurnaan seorang hamba dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tergantung sejauh mana hati seorang hamba mengenal Allah taala melalui nama-nama dan sifat sifat yang Allah telah terangkan kepada kita. Yang perkataan beliau diantaranya akmalun nasi ubudiyatan al mutaabbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'u al bashar. Hamba yang paling sempurna di dalam penghambaannya kepada Allah Ta'ala adalah hamba yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah telah terangkan kepada hamba tersebut. Semakin hamba mengenal nama dan sifat Allah, dia akan semakin sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. sekalian, tentu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar ilmu. Tapi pengenalan yang nancep di dalam hatinya seseorang. Ibarat menebar benih yaitu benih yang ditabur di tanah kemudian sekedar eh, kemudian tinggal tanahnya ini tanah yang baik atau tanah yang tandus yang Allah katakan wal balatu tayyib yakhruju nabatuh kalau tanah itu baik maka akan menumbuhkan pertumbuhan. Adapun walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Adapun tanah yang jelek tidak tumbuh kecuali alang-alang. kita tidak akan menghasilkan hasil-hasil yang diharapkan saat kita belajar nama dan sifat Allah kecuali apabila kita siapkan hati kita hati yang baik sehingga begitu tanaman-tanaman iman pengenalan tentang Allah itu menancap di dalam hati kita akan menumbuhkan tetumbuhan atau tanaman iman yang berbuah. Yang diantara buah-buah mengenal Allah Subhanahu wa taala itu semakin besarnya rasa takutnya kepada Allah taala, semakin besarnya rasa cintanya kepada Allah taala, semakin besarnya kerinduan dan harapannya terhadap Allah Ta'ala yang ini merupakan pilar-pilar penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala man abadallaha bilhubbi wal rajai fawal mu'min muwahid barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rasa cinta rasa takut dan rasa harap dia adalah seorang hamba yang mukmin. Sehingga yang paling takut kepada Allah, yang paling mengenal Allah taala. Sehingga Allah kaitkan antara ulama dengan rasa takut kepada Allah taala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Bahwa yang paling takut terhadap Allah dari kalangan para hamba ini adalah para ulama. Orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pengenalan kepada Allah mesti harus menghasilkan semakin bisa menata hidup lebih tenang bersama dengan pengenalannya terhadap Allah taala. sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan laisa lil mu'min rahatuhu duna liqa'illah tidaklah tidak ada bagi seorang mukmin ketenangan yang lebih dia rasakan dibandingkan saat dia bertemu dengan Allah taala mengingat Allah, hatinya bersama dengan Allah Ta'ala. Itu saat-saat yang dia membuat dia tenang. Saat dia berlimpah ruah dengan nikmat dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala maka hatinya benar-benar tenang dengan mengenal Allah dan menjadikan nikmat itu tersalurkan di semua jalan-jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Saat dia dirundung musibah, hatinya akan tenang dengan mengingat Allah karena di balik musibah itu dia berharap sekian banyak pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Bapak sekalian, Mengingat Allah Atau mengenal Allah Mesti menghasilkan Kerinduan yang semakin besar Untuk bertemu dengan Allah SWT Sebagaimana juga Al-Imam Bil Qayyim katakan Al-Mahabbah wa Wasyauq Kecintaan dan kerinduan hamba kepada Allah itu mengikuti sejauh mana pengenalan hamba terhadap Allah Ta'ala. Semakin hamba ini mengenal Allah dengan pengenalan yang benar dan mewarnai hatinya, mestinya hamba ini semakin tumbuh, semakin besar kecintaannya kepada Allah dan semakin besar kerinduannya kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah Orang-orang yang beriman itu amat sangat besar Kecintaannya terhadap Allah Ta'ala Dan orang yang beriman itu Sangat besar Kerinduannya kepada Allah Ta'ala Mangkana yarju liqa Allah Fa inna ajalallahi la'at Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala maka hari pertemuannya dengan Allah itu pasti terjadi Seorang mukmin menyimpan kerinduannya kepada Allah taala yang membuat dia kemudian dalam kehidupan ini bisa benar-benar tenang dalam segala keadaan dan itu adalah hasil pengenalannya kepada Allah taala maka kata Ibnu Mas'ud faman kanat rahatuhu fi liqa'illah fa ka'anna qat barang siapa yang ketenangan hidupnya itu saat-saat dia bertemu dengan Allah taala berarti dia telah sampai pada tujuan iman. Karena Allah katakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati seseorang menjadi tenang. Mas kalian, adapun kalau kita sudah lama belajar hati kita pun belum bisa terwujud suasana seperti itu. Boleh jadi seperti ayat yang Allah katakan tadi, tanah kita tanah tandus atau hati kita hati yang tidak baik. Banyak kotoran-kotoran sehingga tanaman yang kita tanam atau bibit yang kita tanam tidak segera tumbuh baik dan tidak ada cara lain kecuali dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita agar Allah memperbaiki hati kita memperbaiki jiwa kita membersihkan jiwa kita Allahumma ati nafsi taqwaha wasaqiha anta khairu man sakkaha ya Allah berikanlah kebersihan jiwa kepada diriku Engkau zat yang sebaik-baik membersihkan jiwa. Ini di antara doa yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. SWT. Sekalian, pagi hari ini kita insyaAllah masuk pada pembahasan di antara asma Allah al Muhaimin, Al-Muhid, Al-Muqid, dan Al-Wasi' yang nama-nama ini memiliki makna yang mirip-mirip, memiliki makna yang hampir sama sehingga beliau kumpulkan di dalam satu pembahasan. Adapun nama Allah Al-Muhaimin kata Syabd Rasad Ammal Muhaimin faqad warada fi mawdhi'in wahidin Nama ini hanya terdapat di dalam satu nama, eh, dalam satu ayat, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus." Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Ya amma yushrikun Dialah Allah Alladhi la ilaha illa huwa Dialah Allah Yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya Kecuali hanya Allah Ta'ala Selain Allah Semuanya sesembahan yang batil Karena selain Allah Mereka tidak memiliki rububiyah Tidak memiliki kesempurnaan sifat yang memiliki rububiyah sang pencipta, sang penguasa, sang pemelihara hanya Allah. Yang memiliki kesempurnaan sifat tanpa ada cacatnya sama sekali hanya Allah. Adapun selain Allah semuanya makhluk dan dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Makhluk itu diciptakan dalam keadaan dhaif. Hanya Allah SWT yang sempurna Maka Allah tegaskan Siapapun dan apapun Yang disembah selain Allah Semuanya kebatilan Zalika bi anna allaha huwal haq Wa anna ma yada'una min dunihil batil Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah al-haq Dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan Kebatilan Siapa itu Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah? Allah adalah Al-Malik, Sang Maharaja yang sekaligus memiliki dan menguasainya secara mutlak, kepemilikannya mutlak, kekuasaannya mutlak. Adapun kita ini semua yang kita miliki itu semuanya hanya pinjaman dari Allah taala. Kata Ibn Mas'ud Beliau mengatakan Bahawa semua yang kita miliki Hanya pinjaman dari Allah Dan keberadaan kita Seperti seorang tamu Tamu itu pasti akan pulang Dan pinjaman pasti akan diambil Kalau apa yang kita miliki Tidak hilang saat kita masih hidup Diambil waktu masih hidup kita akan dipisahkan dengan semua yang Allah berikan pada kita dengan kematian yang menimpa kita sehingga semuanya akan diambil kembali oleh Allah taala dan tamu pasti akan pulang kedatangan kita, kedatangan kita ke dunia pasti akan kita berakhir atau harus pulang melanjutkan perjalanan pulang ke negeri kampung yang sebenarnya itu kampung akhirat. Al-Qudus Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan mensucikan para hamba. Allah suci dari semua aib, cacat. Allah suci secara mutlak, tidak ada celah dan aib sedikit pun yang bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala assalam. Allah yang selamat dari segala kekurangan dan Allah pula sumber keselamatan sehingga meminta keselamatan hanya kepada Allah taala dan tidak ada kekurangan, aib, cacat yang dinisbatkan kepada Allah taala. Al-Mu'min Allah yang terpercaya dan mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang perlu diragukan Apa yang disampaikan Allah Apa yang diperbuat oleh Allah Semua mencerminkan tentang keadilan dan keutamaan Allah ta'ala Al-Muhaimin ini akan kita pelajari Allah Al-Aziz pemilik izzah Allah Sang Maha Mulia yang kemuliaannya enggak ada yang bisa mengalahkan tidak ada yang bisa melemahkan Allah Al-Jabbar yang Maha Perkasa yang bisa memaksa semua para makhluknya Al-Mutakabbir zat yang Maha Besar yang layak menyandang kebesaran, kesombongan, keagungan. Subhanallah amma yusrikun dan masuci Allah dari semua yang manusia sekutukan terhadap Allah karena semua kesempuran hanya milik Allah, semua keagungan kebesaran hanya milik Allah, semua selain Allah adalah makhluk dan makhluk itu sama dengan kita. Sehingga ketika Allah menegaskan tentang semua sesembahan selain Allah, apa kata Allah? Innal ladina innal ladina ta'buduna min dunillah ibadun amsalukum. Semua yang kalian sembah selain Allah, semuanya itu hamba seperti kalian. Enggak berbeda Malaikat ya hamba, nabi ya hamba, wali ya hamba, matahari, bulan, bintang ya hamba, bagaimana hamba menyembah kepada hamba. Maka di antara misi terbesar dari dakwah Islam adalah mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Allah Ta'ala sebagaimana perkataan Ridhi di hadapan Rustum dia katakan nahnu qawmun ibtasan Allah liukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril atyan ila adilil islam wa min siya wa min dhiki dunya ila siati dunya wal akhirah kami satu kaum yang dikirim oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba hamba menuju penghambaan kepada Rabbnya para hamba yaitu Allah Ta'ala dikeluarkan kirim Allah untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama menuju keadilan Islam dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat sekalian ini misi yang paling agung misi yang paling utama bagaimana mengenalkan Allah terhadap kepada hamba sehingga hamba mengetahui siapa itu Allah Rabbul Alamin kemudian bagaimana hamba menjadi hambanya Rabbul Alamin wa makna al Muhaymin kita lihat sekarang adapun makna al Muhaymin أي المطلع على الخفايا الأمور وخبايا وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما الشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل لا يغيب عنه من أفعالهم شيء wala ya'subu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama al muhaimin maknanya adalah al muttali ala khafayal umur yang melihat segala perkara yang rahasia yang tersembunyi tidak ada di mata Allah sesuatu yang tersembunyi dan Allah yang melihat persis segala apa yang tersimpan dalam dada manusia bisa menipu orang lain tapi Allah Subhanahu wa taala melihat persis apa yang di dada manusia Allah ya'lamu ma fis sudur Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui semua yang di dada manusia. Dan kalau sekarang orang bisa menyembunyikan apa yang di dada di hadapan makhluk, tapi nanti Allah akan mengadakan hari yaumatu bilasrair. Hari-hari yang Allah akan membongkar semua apa yang ada di dada manusia. Oleh karena itulah Bapak sekalian, seorang mukmin yang benar-benar dia ikhlas dan mengenal Allah taala dia akan memiliki perhatian yang besar dalam memoles dan menghias hatinya agar tidak ada kotoran-kotoran agar tidak ada cacat-cacat borok-borok yang ada di hatinya sedangkan Allah melihatnya. Oleh karena itulah biasanya manusia tidak membiarkan ada cacat, ada borok, ada kekurangan di wajahnya. Dia berusaha keras untuk bisa memoles wajahnya walaupun mahal. Bagaimana wajahnya kinclong, Kemudian ada pisau dikit aja bagaimana datang ke dokter kulit atau datang ke tempat permak kulit yang sak bisulan bisa 2 juta itu dalam rangka membuat wajahnya kinclong wajahnya bersih tidak semrawut biar tampak cerah bening kira-kira kenapa Kawan, Kenapa Pak Asnan? Hah? Biasanya kesalon itu yang dipoles-poles dengkulnya atau wajahnya? Eh dipoles-poles wajahnya. Kenapa? Karena wajah pusat perhatian manusia. Orang biasanya memperhatikan tungkaknya atau wajahnya. Yang diperhatikan dengkulnya atau wajahnya. Yang menarik bukan dengkulnya, yang menarik adalah wajahnya. Karena wajah pusat perhatian manusia maka dipoles-poles, dipermak-permak, dikinclong-kinclong bagaimana wajahnya betul-betul fresh, enak, bagus. Ah, seorang mukmin dia tahu yang menjadi perhatian Allah bukan wajah, kepalanya. Yang menjadi perhatian Allah adalah hati dalam dadanya. Innallaha la buru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat rupa kalian, harta kalian, tapi yang Allah lihat walakin yang buru ila qulubikum wa a'malikum, yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Maka seorang mukmin yang benar-benar ikhlas dia mencari perhatian Allah dia hanya fokus mencari pandangan Allah dia akan berusaha untuk memperbaiki hatinya memoles hatinya bagaimana hatinya kinclong dan bagaimana tidak ada kotoran-kotoran borok-borok cacat-cacat yang nempel di hatinya sehingga akan kelihatan kotor dan menjijikkan Adapun orang yang ria, munafik, yang tidak mengenal Allah, dia hanya perhatikan dohirnya. Hatinya tidak akan dia perhatikan. Hatinya dinguposok, hatinya dibiarkan borok-borok, kayak apapun nanan, kayak apapun dibiarkan. Tapi kalau untuk penampilan dohir, oh harus prima, harus termahal, harus yang terbaik cara berpakaian, aksesoris. Ada orang yang mereka untuk badannya itu aksesorisnya dari baju, gelang segala macam bisa 2 miliar. Bisa 2 miliar. Bagaimana alih-alihnya Apa Alih-alih? Cincin. Bagaimana gelangnya? Bagaimana kalungnya? Walaupun laki-laki. Cincin, gelang, kalung, kemudian jasnya harganya bisa 5 juta, 10 juta, kemudian segala macam hiasan tubuhnya. Tas tentengnya bisa 2 miliar. Oh, Masya Allah. Ini orang yang mereka hanya menampilkan penampilan dohir. Adapun hatinya dibiarkan nanan, bosok, orengen, bopeng, nggak dia permak sama sekali. Sekalian, seorang mukmin tentu pandangan kehidupan dan gaya kehidupannya mesti berbeda. Karena lain yang menjadi fokus atau yang menjadi yaitu perhatian dia apa yang akan dia tampilkan dia sudah memiliki prinsip sendiri bahwa kehidupan ini yang menjadi pusat tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang membuat dia senang, sedih, berbangga dan seterusnya itu apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah ketika para ulama menerangkan tentang zuhud tentang dunia. Zuhud itu bukan amalan zahir. Zuhud itu adalah amalan batin sehingga dikatakan laisa zahadah kata itu seorang salaf dia mengatakan laisa zahadah bi tahrimil halal wa idha'atil mal yang namanya zuhud itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan menyanyakan harta. Dia haramkan dirinya makan daging. Dia haramkan dirinya minum susu. Dia haramkan dirinya menikmati makanan yang lezat dan bergizi. Dia haramkan dirinya pakaian yang baik, yang bagus. Zuhud bukan dengan cara mengharamkan yang halal. Sebagaimana sebagian sufi seperti itu. Dia mengharamkan yang halal dengan tidak pula idhatil mal bukan dengan cara pula menyanyiakan harta sehingga hartanya dihambur-hamburkan dibuang hartanya kemudian dia hilangkan dia sia-siakan sehingga dia tampakkan ala orang yang mereka betul-betul kelihatan gembel dan suhud dengan dunia enggak butuh dengan dunia Bukan dengan cara seperti itu syud itu. Tapi kata Yunus bin Maisarah beliau katakan tapi syud itu satu apa apabila dia lebih dia lebih yakin yang di tangan Allah dengan yang dibandingkan yang di tangan dia. Dia lebih yakin apa yang di tangan Allah dibandingkan yang di tangan dia. Sekalian, kalian Seorang mukmin dia lebih yakin yang di tangan Allah. Dia tumbuh dia keyakinan dia antara yang di tangan Allah dengan tangan dia lebih dia lebih yakin di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mengandalkan yang di tangannya tapi dia mengandalkan yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya seorang salaf ditanya Harta Anda apa? Mana harta Anda? Kata dia, hartaku dua. Hartaku dua. Satu, saya sangat percaya dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Putus asa dengan apa yang di tangan manusia sehingga harapan totalnya hanya kepada Allah Ta'ala karena Allah Sang Maha Kaya yang bisa mencukupi segala-galanya apa yang dia butuhkan tinggal minta kepada Allah Ta'ala urusan dia bagaimana menjadi wali-wali Allah Ta'ala sehingga boleh jadi orang yang seperti ini hatinya paling kaya raya raya tetapi walaupun dia tidak memegang harta sama sekali harta dia dia letakkan atau harta dia dia percayakan kepada Allah taala apa yang dia butuhkan tinggal minta kepada Allah taala yang penting bagaimana dia berusaha menjadi wali-wali Allah taala yang wali Allah nabi pernah menggambarkan ada wali Allah yang boleh jadi dia ketika mengetuk pintu-pintunya orang dia akan madfu'un bil abwab akan tertolak tidak diterima dia akan diusir kenapa kira-kira kawan? karena tidak ada yang diharapkan apapun gembel nggak ada yang diharapkan dari hartanya jabatannya apanya nggak ada yang diharapkan sama sekali tapi kata Nabi, "Lau aksama Allah la Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan benarkan sumpahnya itu. Allah akan kabulkan sumpahnya itu. Yang wali-wali Allah, wa idza sa'alani Kalau dia minta, aku pasti akan beri. Harta seorang mukmin kata dia yang yang buat dia paling kaya dan tidak takut miskin adalah thiqah billah. As-thiqatu billah, keyakinan yang kuatnya dia tentang Allah taala. Ditanya, "Kamu enggak takut fakir?" Apa? Kenapa saya takut fakir? Sedangkan tuanku adalah pemilik langit, pemilik bumi, pemilik apa yang ada di antara langit dan bumi, dan pemilik yang di bawah bumi. Bagaimana aku akan takut kepada Tuanku yang memiliki segala-galanya? Dan putus asa dari apa yang di tangan manusia. Mas kalian, kalau Bapak Ibu sekalian pengen tidak sedih dalam kehidupan, jangan pernah mengharapkan makhluk. Dan itulah kekuatan tauhid di situ. Kalau harapan kita ini tertuju kepada makhluk, pasti akan kecewa, kecewa, kecewa, kecewa. Itu pasti akan mewarnai diri kita. Akan banyak kecewa. Tapi kalau harapan kita kepada Allah Ta'ala, kita tidak akan pernah kecewa. Bahkan kita ini beramal akhirat saja, kalau harapannya kepada makhluk, pasti nanti akan kecewa, gelisah hati kita. Harapannya pujian orang. Ternyata nggak dipuji-puji. Resah, gelisah, sempit dadanya, kapok saya. Harapannya dia adalah harta orang, jabatan orang. Agar dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih imbalan. Begitu tidak dikasih, kapok saya, kecewa saya, kapok. Nah, begitu terus, pasti akan gitu terus makhluk itu fakir, makhluk itu daif, sehingga ketika kita berharap pada makhluk, oh akan kecewa. Zuhud itu satu, dia lebih yakin yang di tangan Allah dibandingkan di tangan manusia. Termasuk bos kalian, ah, orang yang total zuhud dengan dunia, dan yakin itu yakin dengan Allah Swt, dia tidak akan menempuh mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak benar. Rezeki tidak akan dia cari dengan cara yang menyimpang. Yakin Allah sudah bagi-bagi rezeki. Cara apapun yang dia yang dia yang dia pakai untuk mengumpulkan harta jatahnya hanya segitu. Nabi pernah katakan kepada Jibril dan pernah kita sampaikan Insya Allah, Inna ruhal kudus nafatha fi rawi sesungguhnya Jibril ruhul kudus pernah dia membisikkan dalam hatiku annal insana lan yamuta hatta yastakmila rizquhu wa Ajalu. manusia itu tidak akan mati kecuali sudah sempurna rezeki dan ajalnya. Nyun ngapunten, mbok yo arep pecicilan kayak apa dalam mencari rezeki dengan cara bagaimana? Walaupun dengan menempuh cara-cara yang haram, jatahnya ya segitu. Sampai dia tidak akan mati kecuali jatahnya segitu. Apakah kemudian kalau begitu kita sudahlah tinggal dodok, magrok, ungkang-ungkang, begogok, di rumah ya nanti kalau jatahku ya datang enggak jatahku enggak datang bukan itu yang diperintahkan agama yang diperintahkan nabi fattaqullaha wa ajmilu fit talab bertakwalah anda kepada Allah bertakwalah anda kepada Allah dan carilah harta jatah rezeki anda dengan cara yang baik Yang diperintahkan kita adalah bertakwa kepada Allah dan berusaha menyambut datangnya rezeki dengan cara yang baik. Jangan jangan, dengan cara yang haram dan jangan sampai kata Nabi terlambatnya datangnya rezeki Allah lalu membuat Anda mencari dengan cara yang haram. Sekalian, dia ma, dia hanya menempuh yang halal karena yakin Bagaimanapun dia kejar harta itu dengan cara kayak apapun, jatah dia segitu. Yang di tangan Allah lebih-lebih dia yakini daripada yang di tangan dia. Termasuk minta maaf sekalian, ketika orang yakin dengan Allah Ta'ala, kita mengejar pertolongan Allah kita mengejar kemenangan untuk kaum muslimin, kejayaan ke, ke, kaum muslimin. Kita tidak akan menempuh dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang tidak diajarkan syariat. Tidak ada ceritanya para nabi yang berdakwah walaupun sampai puluhan bahkan ratusan tahun Pengikutnya nggak tambah-tambah hanya ngeludak segitu sedikit aja. Lalu kreatif. Membuat kreasi bagaimana cara mengumpulkan orang banyak supaya bergabung dengan dakwahnya itu. Dengan melakukan kreasi yang haram. Kata orang sekarang sing penting wong seneng sing. Akhirnya dibawakan ledek, sak perangkatnya, Yoko, Yoko, Yoko, Yoko. Yoko, kemudian gamelan, kemudian ledek, diangkut semuanya seperangkatnya dengan dipakai untuk wasilah dakwah. Ngomong limang menit dakwah, terus cokean, ledean, gamelan, dan semisalnya. Sehingga menggunakan segala macam asal menyenangkan orang. Oh, para nabi nggak kenal model seperti itu. Kepentingan para nabi bagaimana mengenalkan Allah dan menuntun mereka kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Target kita bukan diraihnya kekuasaan, Tapi target kita bagaimana hatinya hamba mengenal Allah lalu dia membebaskan penghambaan daripada selain Allah taala. Dan kekuatan muslimin bukan karena jumlahnya yang banyak tapi kekuatan muslimin ada pada sejauh mana kualitas hubungan dia dengan Allah taala. Dan sejauh mana dia betul-betul berada di atas tuntunan agamanya. Dengan kata lain tauhid dan itibaknya ini yang mesti dijaga baik-baik apabila muslimin dia betul-betul ingin dimuliakan oleh Allah Swt. Maka orang yang mereka betul-betul ini suhud dia tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah karena dia yakin apa yang di tangan Allah lebih dia yakini dibanding tangan dia. Orang yang sujud itu kata Yunus bin Nasara yang kedua yaitu datangnya rezeki dan hilangnya rezeki buat dia sama. Datangnya nikmat dan hilangnya nikmat perasaan dia sama karena yang dia perhatikan semuanya telah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, haknya orang yang memuji dan mencela dalam urusan kebenaran sama. Kira-kira tiga poin ini susah nggak? Wow, super susah, super susah. Sehingga orang tidak akan mungkin bisa mewujudkan zuhud kecuali dia punya rasa pengagungan kepada Allah yang benar, yang besar dan orientasi kepada kampung akhirat yang kuat. Apabila tidak ada itu enggak mungkin dia akan bisa zuhud dan zuhud itu bukan tampilan bahir tapi apa yang ada di dalam hati manusia. Sulaiman dengan kerajaannya yang luas dan hebat zuhud enggak? Zuhud. Kualat kalau antum bilang nggak zuhud. Nabi Sulaiman. Abdurrahman bin Auf Osman bin Affan hartanya bisa triliunan berapa triliun nggak tahu kita tapi mereka termasuk orang-orang yang zuhud sehingga zuhud itu tidak harus tampilannya gembel tampilannya jelek tampilannya nggak genah Ibnu Mubarak Pernah ditanya oleh Fudail bin Iyam Katanya, anda ini selama ini memerintahkan kami untuk suhud dengan dunia dan menyedikitkan urusan dunia. Tapi kok harta Anda melimpah banyak? Ibn Mubarak sekalian ulama mujahid. Alul hadis dan orang yang berjihad. Dan hartanya melimpah ruah. Ibnu Mubarak itu pernah menghajikan orang sekampung. Kalau sekarang punya travel haji, wah oh, sekampung bedol, Dihajikan. Bahkan ketika pulang semuanya suruh beli oleh-oleh. Sakarpe, sak maunya. Dan semuanya digratisi oleh Ibnu Mubarak. Kira-kira orang seperti itu di zaman kita langka nggak Pak? Ya super langka sangat langka. Dia tuntaskan orang yang punya hutang, dia kafil santri dan ulama, dia jamin kehidupannya. Ini Ibnu Mubarak. Ketika ditanya, tapi kok kamu hartanya buahnya? Hartanya kok melimpah buahnya? Apa katanya? Adapun banyaknya harta yang aku miliki ini li asuna wajhi dalam rangka untuk menjaga wajahku, melindungi wajahku, agar aku tidak menghinakan diri kepada orang lain. Wa ukrima irdi dan agar aku bisa memuliakan kehormatanku sehingga tidak terhina dan agar aku bisa liastaina li taatillah agar bisa membantu aku untuk mentaati Allah taala itu kegiatannya orang yang suhud tentang dunia bersama dengan limpahan harta yang banyak. Intinya orientasinya adalah kepada akhirat. Walaupun dia kaya raya, banyak hartanya. Sekali lihat, ini diantara perkataan para kita. Ah, Orang yang mereka al-muhaimin diantara maknanya adalah Allah yang mengetahui segala rahasia dada mengetahui semua yang tersembunyi alladhi ahata bi kulli shay'in ilma Allah ilmunya meliputi segala sesuatu asyahid alal khalqi bi a'malihim terhadap semua amal-amal para hamba Allah menyaksikan melihat persis ar-raqib alaihim fima yasduru minhum min qalin au fi'lin Allah yang mengawasi semua yang muncul dari lesannya yang menjadi perbuatannya semua dalam pengawasan Allah la yaghibu anhu min af'alihim syai' tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan hamba sedikit pun wala yasubu minhu manhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama' dan tidak ada yang terluput dari Allah yang di langit dan di bumi walaupun yang sebesar biji sawit semuanya meloho ceto welo-welo tidak ada yang tersembunyi tidak ada yang samar-samar semuanya ceto total nggak ada yang kabur-kabur nggak ada nggak ada yang belereng-belereng nggak ada Semuanya ceto jelas kelihatan nggak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala Al-Muhaimin maknanya maka tenang Adapun al-muhyiq tadi jam berapa saat? 30. 30. 7 menit lagi, Pak. Adapun al-muhyiq al muhid hanya terdapat dalam al muhid ada beberapa dalam beberapa ayat, ada dalam beberapa ayat. Di antaranya wa kana Allah bikulli syai'in muhim wa bi syai'in muhita. Allah itu bikulli syai'in muhita Allah maha meliputi segala sesuatu. Inna Allah bima ta'ma'ik bima ya'maluna muhil. Sesungguhnya Allah terhadap segala mereka lakukan muhil. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Ah, wa ismu, wa wa ismun dalun alai hatatillah bikuli syai'in ilman wa qudratan wa qahran. Al-muhil, adalah nama yang menunjukkan atas peliputan Allah terhadap segala sesuatu secara ilmu, secara kudrah kekuasaan, secara qahr, asar kudrah kemampuan dan secara kekuasaan. Semua makhluk ilmunya dalam liputan eh, ilmu Allah meliputi semua makhluk. Kemampuan Allah meliputi semua Dan kekuasaan Allah meliputi semuanya. Enggak ada yang bisa keluar dari ilmu Allah, enggak ada yang bisa keluar dari kemampuan Allah, tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Semuanya dalam liputan kekuasaan ilmu dan kemampuan Allah taala. Kalau seperti itu hamba tentu tidak akan mungkin sombong. Setinggi-tinggi apapun ilmu dia, Allah lebih meliputi lagi Allah lebih tinggi lagi Gak ada yang bisa menyaingi ilmu Allah Sehingga hamba akan tawaduk Ketika dia mengenal Allah Yang di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu SWT Kekuasaannya sehebat apapun Dia tidak akan bisa mengalahkan Allah Melemahkan Allah Dia dalam liputan Allah Ta'ala Kemudian Sekalian Kemudian Adapun nama Allah Al-Muhid eh, Al-Muqid Al-Muqid seperti dalam ayat Man yasfa syafaatan hasanatan Yakun lau nasibun minha Wa man yasfa syafaatan sayiatan Yakun lau kiflun minha Wa kana ala kulli syai'in muqid Muqidah Barang siapa memberikan syafaat-syafaat yang baik Baginya pahala Barang siapa yang dia memberikan syafaat-syafaat yang buruk baginya beban dosa dan Allah terhadap segala satu mukita. Syafaat ayat ini maknanya syafaat secara bahasa perantara. Perantara di dunia dalam kehidupan kita, kita bisa memberi syafaat yang baik menjadi syafaat yang buruk. Syafaat itu KTP leci, menjadi perantara atau KTP leci. A pengen utang dengan C, tapi A itu nggak kenal dengan C. A kenal dengan B, B kenal dengan C. Dan B ini baik dengan C. A, A ini biar cari utangnya dari C, maka dia minta perantara si B untuk nembungkan dan sebagai jaminan. Maka si B itu menjadi syafiq perantara memberikan KTP C untuk C biar mencarikan utangan untuk A. Ini memberikan syafaat. Kalau perantara ini baik mendapatkan pahala. Kalau perantara ini jelek, perantara dalam urusan yang jelek menjadi menjadi beban dosa. Maka Nabi pernah marah kepada Usama ketika menjadi perantara untuk gugurnya hukum Allah Ta'ala. Ada wanita mulia yang mencuri. Yang mencuri. Harusnya potong tangan. Tapi masyarakat mereka malu maka diusahakan bagaimana caranya bisa menggugurkan hukuman potong tangan. Cari orang yang bisa melobi Nabi. Dapatlah Usama karena Usama orang sangat dicintai oleh Nabi. Usama pun melobi kepada Nabi. Betapa marahnya Nabi kepada Usama walaupun Usama orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ya Usama, atas fi hadin min hududillah. Wa Usama, maka kamu akan menjadi perantara gugurnya hukum Allah. Oh Nabi marah dengan Usama. Bagaimana dia menjadi perantara dalam keburukan yaitu gugurnya hukum Allah Ta'ala. Maka perantara kalau menjadi perantara yang baik berpahala, perantara jelek akan berdosa. Ah, mukid, mas kalian dikatakan maknanya mukid alladhi awsala ila kulli mawjudat mukit adalah yang mengantarkan segala yang menyampaikan kebutuhan semua makhluk yang ada ini wa awsala ilayya kahum Allah yang meng, yang mengantarkan rezeki kepada makhluk yang ada ini walaupun ular buta ngerong di hutan belantara yang paling dalam Allah kirim rezekinya juga Allah akan kirim rezekinya sehingga semua makhluk Allah kirim rezekinya Al-Muqid Allah yang memberikan kebutuhan menjamin kehidupan rezeki makhluk-makhluk Allah Ta'ala sehingga sekalian bagaimana orang mukmin yakin seyakin yakinnya rezekinya sudah ditutup ditanggung oleh Allah Ta'ala Sehingga yang penting bagaimana membuat hubungan yang baik dia dengan Allah Ta'ala Jangan mengkhawatirkan urusan rezeki dunia Sampai bermaksiat kepada Allah Ta'ala Karena Allah yang mengirim dan menjamin rezeki para hamba Yang terakhir Al-Wasi' Al-Wasi' Allah Al-Wasi' Di sifat Al-Wasi' Ada dalam beberapa ayat di antaranya Wallahu yu, ya, wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan kepada orang Allah kendaki. Wallahu wasi'un alim dan Allah zat yang maha luas dan maha berilmu. Ilmu Allah luas mencakup semua apa yang ada tidak yang tersembunyi. Uh, makna al-wasi dikatakan la yuhsi ahadun sanaan ali luasnya sempurnanya Allah maka makhluk pun saking luasnya ke kekuasaan Allah keterpujian Allah makhluk enggak bisa memuji Allah enggak bisa membatasi dengan pujian makhluk ini karena agungnya Allah Subhanahu wa taala termasuk Allah al-wasi zat yang maluas ilmunya ilmunya luas enggak ada yang bisa membatasi ilmunya Allah taala Termasuk al-wasi' luasnya rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah luas, tidak terbatas. termasuk pula al-wasi' ampunan Allah yang luas sehingga jangan putus asa dengan ampunan Allah taala termasuk pula al-wasi' Allah menjadikan agama itu mudah dilapangkan oleh Allah sehingga kita gampang mewujudkan agama yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra Allah mengendaki kemudahan tidak mengendaki kesulitan kalau agama itu nampak sulit itu boleh jadi satu apa yang bukan agama dimasuk-masukkan dalam agama. Nabi nggak pernah mengajarkan tujuh hari berturut-turut setelah kematian harus begini, begini, begini. Kita menjadi terbebani berat sudah kematian keluarga harus mengadakan acara tujuh hari, kadang pakai ngutang segala, selesai acara ditagih orang yang ngutangi sesek dodonya tujuh hari tambah berapa hari berikutnya itu jadi berat. Demikian pula acara-acara yang bermacam-macam menjadi berat sesungguhnya tidak pernah ada diajarkan Islam. Ini yang pertama. Masuknya segala perkara yang bukan Islam yang dianggap Islam. Yang kedua, menjadi berat orang itu memberat-beratkan diri apa yang Allah ringankan. Salat malam dia lakukan itu baik, tapi nggak boleh tasadud nggak boleh memberat-beratkan diri sampai kemudian dia bosan dan merasa jenuh. Yang ketiga, memang dianya sedang sakit imannya parah, sakit parah. Kalau kita sehat, 10 kilo, 10 kilo itu gereng, gampang. Tapi kalau kita sakit, kadang-kadang apalagi 10 kilo saon saja juga keberatan. Berat itu karena kadang-kadang hatinya yang sakit, bukan karena bebannya yang berat, tapi hatinya yang sakit.